sahbihi wa mawalah amma ba'd Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan pada kita kenikmatan-kenikmatannya Salawat serta salam Semoga selalu pakan juga kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Para pendengar setia Radio Indosiar dimanapun Anda berada, ya Alhamdulillah kita masuk di edisi hari Selasa ya tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriah tepatan dengan 11 Juni ya 2024 Masehi. Dan saat lagi kita akan sama-sama menyimak uh, live ya yaitu kitab Jamiul Ulum Al Hikam karya Al Imam Ibnu Rajab Al Hambali rahimahullah taala Ya akan Ibu oleh Ustaz Muhammad bin Maras Alhamdulillah Ta'ala Ya berlofikum dan acara ini kita adakan setiap hari Selasa pagi ya Yang kita siarkan langsung dari studio Radio Indosiar 2 Ya berlofikum Dan acara ini kita bagi menjadi dua sesi ya Yaitu sesi pertama Yaitu penyampaian materi Adapun sesi yang kedua eh, Sesi tanya jawab ya berlofikum Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaannya bisa Anda kirimkan di 0852 2229089 ya Barakulahikum dan Alhamdulillah uh, Al Duna telah hadir di studio dan kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar Ustaz di pagi hari ini? Alhamdulillah Ala Alhamdulillah ah.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 Sebagaimana biasanya setiap Selasa pagi kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Lanjutan dari apa yang pernah dibahas di kajian Selasa pagi dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang ke-42 yang artinya sudah akhir-akhir kitab. Hadisnya hadis Anas Ibn Malik mudah-mudahan masih ingat karena sudah sudah dibahas sebagiannya. Kata Anas Ibn Malik aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman." Ini hadis qudsi. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح yang maknanya dari Anas bin Malik bahwa dia menyatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman Wahai anak Adam selama engkau berharap kepadaku dan berdoa kepadaku akan aku ampuni engkau dan aku tidak peduli Aku akan ampuni semua apa yang ada darimu. Dan aku tidak peduli, kata Allah. Wahai anak Adam, kalaupun dosa-dosamu mencapai batas langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, akan aku ampuni. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau tidak syirik, aku akan temui engkau dengan sepenuh bumi itu pula ampunan. Sudah dibahas, alhamdulillah, bahwa tiga perkara ini adalah penyebab ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab pertama, kalau engkau masih berharapnya kepada Allah. Ma da'autani wa Selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharapnya kepadaku, akan aku ampuni. Ini sebab ampunan yang pertama. Raja harapan hanya kepada Allah dan juga meminta hanya kepada Allah. Yang kedua, Allah katakan kalaupun dosa-dosamu mencapai batas langit, tagfartani, kemudian minta ampun padaku. Akan aku ampuni, kata Allah. Seberapapun itu. Yang ketiga, dari penyebab ampunan adalah kalaupun engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi dosa tetapi engkau tidak syirik akan aku temui engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan berarti ada tiga perkara yang menyebabkan diampuninya dosa-dosa yang pertama sudah dibahas walhamdulillah ma da'autani wa rajautani selama engkau berharapnya kepadaku yang kedua adalah istighfar. Lau balagat dunubuka ananas sama thumma istighfartani. Kalaupun dosa-dosamu sudah mencapai batas langit banyaknya, tetapi engkau meminta ampun padaku, akan aku ampuni. Berarti ini as-sababus tsani lil maghfirah. Silakan lihat kitabnya yang masih ber, masih pegang kitab di halaman 534 berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah as-sababu tsani lil maghfirah sebab kedua yang menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah al-istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala walau 'azimatid dunub wa balagatil kathrah anana as-sama' walaupun besar dosanya, walaupun sudah mencapai batas langit banyaknya. Ananas sama maknanya sahab, sudah mencapai awan banyaknya. Waqila dan dikatakan pula manta ilaihil basar minha. Ananas sama bisa juga maknanya adalah sejauh mata memandang ke atas. Jadi kalau kita memandang ke atas sejauh mata memandang puncaknya itu adalah ananas sama batas langit. Wa fi riwayatil ukhra di dalam riwayat lain, "Lau aqta'tum hatta balagat khatayakum ma bainas sama'i wal ardi." Kalau engkau berbuat kesalahan-kesalahan dengan kesalahan-kesalahan yang banyak memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini dalam riwayat lain. Dosa-dosa yang banyak, kesalahan-kesalahan yang banyak yang memenuhi antara langit dan bumi. Tetapi kemudian istaghfartumullah. Kemudian kalian meminta ampun kepada Allah. Laghafara Niscaya Allah akan ampuni kamu. Niscaya Allah akan ampuni kalian. Syaratnya al-istighfar. Minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna istighfar adalah talabul maghfirah. Meminta ampunan. Wal maghfirah وقاية شر الذنوب dunub ma'asitriha مغفرة adalah perlindungan dari kejelekan dosa-dosa maghfirah adalah tutupan yang menutupi dosa-dosa diambil dari kata migfar kalau kalian cari di kamus migfar itu maknanya helmet, helm. Kamu tahu helm? Bahasa Arabnya apa? Migfar. Uh, topi baja yang ditutup ke wajahnya, ke kepalanya dan sebagainya itu disebut migfar, pelindung kepala. Mengapa ampunan disebut dengan migfar atau magfirah? Karena memang menutupi, melindungi, menjaga. Yang tadinya dia banyak dosanya, dengan ampunan dari Allah seakan-akan tertutupi. Seakan-akan terlindungi dia dari kejelekan-kejelekan dosa tersebut. Waqad kathura fil Qur'ani dzikrul istighfar. Dan kalimat istighfar banyak disebut di dalam Al-Qur'an. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa taratan yu'mar bihi." Di antara ayat-ayat yang menyebut istighfar dalam bentuk perintah. Seperti wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wastaghfirullah. Dan minta ampunlah kepada Allah. Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kepada Rabb kalian. Wastaghfiruhu. Ampun, mintalah ampun kepadanya. Ayat-ayat ini memerintahkan untuk istighfar Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Atau ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan mintalah ampun kepada Rabb kalian dan bertaubatlah. Atau dalam bentuk memuji. Jadi memuji orang-orang yang beristighfar. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Wal mustaghfirina bil ashar." Dan lihatlah mereka-mereka yang meminta ampun kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Ashar dari kata sahur. Waktu sahur, waktu sepertiga malam terakhir. Allah puji mereka-mereka yang mustaghfirina bil ashar. Allah puji mereka-mereka yang meminta ampun pada Allah di tengah malam, di sepertiga malam terakhir. Atau seperti ayat Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, di waktu sepertiga malam terakhir, mereka meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian-pujian. Maka kalimat istighfar disebut dalam Al-Qur'an banyak sekali. Di antaranya dalam bentuk memerintah. Dalam bentuk perintah. Minta ampunlah, minta ampunlah, minta ampunlah. Seperti contoh-contoh pertama. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mintalah ampun pada Allah. Allah maha pengampun atau istaghfiru rabbakum wa anistaghfiru rabbakum mintalah ampun kepada Rabb kalian. Baik, bentuk kedua pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar yang meminta ampun di tengah malam atau wabil asharihum yastaghfirun dan di waktu sahar mereka minta ampun dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ini juga Allah puji orang-orang yang minta ampun Kata Allah, orang-orang yang melakukan fahisyah, orang-orang yang melakukan kejelekan, atau dolamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah, kemudian mereka ingat dan mereka minta ampun kepada Allah. kemudian mereka ingat ingat Allah fastaghfaru lidzunubihim dan mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Bentuk ketiga, wataratan yudkar annallaha yaghfir liman istaghfarah. Bentuk ketiga, Allah sebutkan bahwa Allah akan mengampuni orang yang minta ampun. Allah akan berikan maghfirah bagi siapa yang memintanya. Qala di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma astaghfarallah yajidillaha ghafurar rahima." Siapa yang beramal kejelekan atau mendolimi dirinya sendiri, kemudian minta ampun pada Allah niscaya Allah akan ampuni dia. Niscaya Allah akan dia dapati ghafurur rahima. Niscaya Allah akan didapati sebagai yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Dan lain-lain. Dari ayat-ayat Allah yang menyebutkan tentang istighfar. Wa kathiran ma yuqrinul istighfar bidikri taubah. Dan seringkali kalimat istighfar di dalam Al-Quran disebutkan beriringan dengan taubat. Wastaghfiruhu wa tubu. Minta ampunlah dan bertaubatlah. Biasanya disebut kalimat istighfar beriringan dengan taubat. istighfar ibaratun an talabil maghfira bil lisan wa taubah ibaratun alil iqla عن الإقلاع wal qulubi wal jawarih. kalau diiringkan antara taubat dengan istighfar berarti satu dan lainnya berbeda. Satu dan lainnya berbeda. Kalau bersendirian terkandung di dalamnya. Ida jtama'a aftaraq wa ida aftaraq jtama' ini istilah yang pernah saya dengar dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Ada dua kalimat kalau berkumpul dia berpisah, kalau berpisah dia berkumpul idza ijtama'a aftaraq wa idza aftaraqa Dua kalimat yang kalau berkumpul bersama maknanya berpisah, berbeda dan kalau sendirian berpisah maka maknanya sama. Di antaranya adalah kalimat taubat dengan istighfar. Apa taubat? Taubat itu minta ampun pada Allah. Istighfar. Apa makna istighfar? Istighfar itu bertaubat pada Allah, ya Allah ampunilah aku, aku begitu. Sama maknanya. Kalau terpisah sendirian. Kalimat taubat mengandung kata istighfar. Dan kalimat istighfar mengandung makna taubat. Tetapi kalau dibarengkan bersama, maknanya berbeda. Dibarengkan bersama berarti seperti kalimat eh, wastaghfiruhu wa tubu ilaih. Beristighfarlah dan bertaubatlah. Kalau bersama-sama, maka istighfar maknanya ucapan astagfirullah, sedangkan taubat maknanya niat tekad dalam hati untuk tidak mengulanginya kembali. Betul-betul taubat. astagfirullah wa tubu ilaih. Minta ampunlah dan bertaubatlah. Berarti mengucapkan kalimat astagfirullah dan juga memiliki tekad untuk bertaubat yang bermakna berhenti dari perbuatan itu tidak akan mengulanginya kembali. Karena ada beberapa orang yang mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, tapi tetap melakukannya. Mengucapkan ampunilah aku, ampunilah aku, tapi dia terus mengerjakan. Maka itu ada istighfar, tetapi tidak taubat. Karena tidak ada penyesalan, tidak ada tekad untuk berhenti, nggak ada keinginan untuk menghentikan perbuatan itu. Padahal Istighfar yang benar adalah istighfar dengan penyesalan dan tekad untuk berhenti. Kayak taubat dong? Iya. Taubat yang benar adalah mengucapkan astagfirullah dan bertekad untuk berhenti. Kembali kepada kitab. Maka berarti kalau diiringkan antara istighfar dengan taubat, fayakunul istighfar hina idin, maka istighfar ketika itu maknanya adalah ibaratun an talabil maghfirah bil lisan. Maka istighfar yang dimaksud kalau diiringkan bersama taubat maknanya adalah minta ampun dengan lidah. Sedangkan taubatnya ibaratun anil ikhla. Taubatnya bermakna ungkapan orang yang ikhla. Ikhla itu menghentikan perbuatannya. Anid dunub. Menghentikan dari dosa. Bil qulubi wal jawarih. Dengan hati dan dengan anggota badan. Ini yani hatinya bertekad tidak akan mengulangi Anggota badannya juga berhenti tidak melakukannya lagi. Wataratan yufridul istighfar wa yurattib alaihi maghfirah dan kadang-kadang juga istighfar bersendirian, yakni kata istighfar bersendirian tidak diiringi taubat, maka saat itu maknanya adalah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala kama dzakara fil hadal hadis wa ma asbahahu maka maknanya adalah meminta ampun dengan sungguh-sungguh dengan penyesalan, dengan keinginan untuk tidak lagi mengerjakannya, itu mana istighfar? Yang hakiki. Tidak mungkin seorang beristighfar di mulutnya, tapi hatinya akan mengerjakan lagi, saya akan kerjakan lagi. Qala ويرتب عليه المغفرة كما ذكر في الحديث وما أشبهه maka seperti yang tersebut dalam hadis ini summastaghfartani kalau engkau terus meminta ampun padaku akan aku ampuni faqad qila dikatakan juga annahu urida bihi istighfar al-muqtarin bit kalau istighfar sendirian maka tentunya yang dimaksud adalah istighfar tetap yang bermakna taubat istighfar yang bermakna taubat atau istighfar yang mengandung taubat, istighfar yang mengandung penyesalan, istighfar yang mengandung harapan, istighfar yang mengandung tekad untuk tidak mengulangi. Astagfirullah, aku melakukan ini, astagfirullah begitu. Ya. Sebab tidak ada makna kalau hanya kalimat astagfirullah tapi hati mengatakan aku akan ulangi lagi besok. Tidak ada makna dari istighfar kalau dia mengatakan ampuni aku ya Allah, tapi kemudian dia mengerjakan lagi setelah itu bahkan hatinya merasa aku akan mengerjakannya lagi besok dan seterusnya. Itu bukan istighfar. Sehingga kembali pada apa yang kita katakan tadi bahwa istighfar dan taubat kalau bersendirian saling mengandung. Istighfar sendirian mengandung taubat. Taubat sendirian mengandung istighfar. Tetapi kalau diiringkan dua-duanya, maka istighfar itu ucapan di lidah, aku minta ampun. Sedangkan taubat maknanya tekad dalam hati. Untuk menghentikan perbuatan itu dan tidak mengulangi. muslimin, pendengar radio indah yang kami hormati. Disebutkan oleh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Wa qila inna nusus al-istighfar mufradah كلها مطلقة تقيد بما يذكر في آية آل عمران من عدم الإصرار dikatakan pula bahwa nas-nas dalil-dalil yang menunjukkan perintah istighfar yang sendirian tidak diiringi taubat yang disebutkan istighfar secara mutlak tetap dia muqayyad walaupun disebutkan secara mutlak tapi tetap dia terikat terikat dengan apa terikat dengan ayat-ayat lain yang menyuruh untuk taubat. Artinya tetap disyaratkan untuk lam yusir. Tetap disyaratkan agar tidak israr. Israr itu terus-menerus dalam dosa. Fatahmal fatahmal nusus al-mutlaqah fil istighfar kulliha ala hadzal muqayyad. Maka dibawa semua perintah-perintah istighfar dalam Quran dan Sunnah yang mutlakah, yang hanya suruh istighfar saja, semua muqayyad, semuanya terikat dengan dalil-dalil yang muqayyad dengan taubat. Ini minta ampunlah dengan diiringi taubat. Sebab mujarrad qaulul qail Allahumma gfirli. Sebab hanya ucapan seseorang ampunilah aku, ampunilah aku. Talaba minhu lil maghfirah. Permintaan ampunan dan doa meminta ampunan fayakunu hukmuhu hukmu sair doa tentunya doa itu akan dikabulkan dengan syarat-syarat yang disyaratkan pada semua doa masih ingat pembahasan syarat-syarat doa karena pembahasan pertama adalah mada'autani warajautani selama engkau berdoa kepadaku selama engkau meminta kepadaku selama engkau berharap kepadaku ini syarat atau ini eh, sebab pertama diampuninya dosa-dosa. Dibahas saat itu, mudah-mudahan masih ingat para pendengar sekalian, bahwa doa itu ada syarat diterimanya. Apa diantaranya? Keikhlasan, kesungguh-sungguhan. Baik, sekarang saya tanya. Kalimat astagfirullah, doa bukan? Doa. Kalimat astagfirullah, aku minta ampun pada Allah. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Itu doa. Berarti disyaratkan untuk ikhlas sebagaimana doa-doa lain. Agar dikabulkan harus sungguh-sungguh. Baik, sekarang kalau dia mengucapkan astagfirullah tetapi dia tidak menyesal dengan perbuatannya. Dia sama sekali tidak bertekad untuk menghentikannya dan dia dalam keadaan terus israr, terus menerus berbuat Allah maghfir Allah maghfir tapi tidak meninggalkan perbuatannya. Kira-kira itu kesungguh-sungguhan atau bu atau bukan? Kira-kira itu adalah ucapan yang sungguh-sungguh atau ucapan yang sama sekali tidak dipikirkan dalam hatinya? Jelas. Perbuatan itu berarti ucapan-ucapan yang sama sekali tidak ada makna di dalamnya. Mengapa? Karena nggak ada penyesalan sedikit pun dia berbuat dosa dan terus mengucapkan astagfirullah, astagfirullah sambil minum khamr. Tidak berhenti dari khamrnya. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak berhenti dari zina. Astagfirullah, astagfirullah. Tetap dia makan riba. Astagfirullah, astagfirullah. Tetap dia membalimi anak yatim. Terus. Apakah itu kesungguh-sungguhan? Baik, jawabannya jelas itu bukan kesungguh-sungguhan. Baik, kalau bukan kesungguh-sungguhan, apakah itu akan diterima doanya? Ini barakallahu fikum jelinya para ulama. Jelinya para ulama. Maka kata Ibnu Rajab rahimahullah, kalaupun istighfar sendirian tetapi tetap istighfar itu doa. Kalau doa itu disyaratkan syarat-syarat untuk diterimanya doa. Apa diantaranya? Syarat diterimanya doa kesungguh-sungguhan. Maka mujarrad qaulul qail. Kalau hanya ucapan orang berkata, Ya Allah ampunilah aku, Ya Allah ampunilah aku. Fayakunu hukmuhu hukmu sairid doa. Maka hukumnya seperti hukum doa yang lain. Fa'in Allah ajabahu wa ghafar li sahibih. Bisa jadi diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah tidak terima doanya karena ada penghalang-penghalangnya. La siyama idza kharaja an qalbin munkasirin bid-dunubi aw sadafa sa'atan min sa'atil ijabah. Bisa saja Allah terima kalau ampunan itu atau istighfar itu kharaja min qalbin munkasir kalau doa istighfar itu keluar dari orang yang hatinya betul-betul remuk, hatinya betul-betul remuk, sedih. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Aku banyak dosa. Akan diterima oleh Allah. Dari sisi apa sebabnya diterima? Karena dia munkasirul qalbi. Hatinya betul-betul menyesal. Hatinya betul-betul inkasara remuk redam, menyesali perbuatannya. Apalagi ditambah dengan ketepatan waktu. Dia ucapkan kalimat istighfar itu di waktu terkabulnya doa. Seperti sepertiga malam terakhir. Makanya berapa ayat tadi menyebutkan mustaghfirina bil ashar. Minta ampun di sepertiga malam terakhir. Atau dalam ayat wabil ashar Hari hum yastaghfirun. Di waktu sahar mereka beristighfar. Atau di waktu yang pas seperti di belakang solat solat wajib. yakni sebelum salam ketika tasyahud atau ketika sujud. Karena ketika sujud seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala waruwa atau wayurwa an Luqman alaihi salam diriwayatkan dari Luqman al-Hakim anahu qala libnihi bahwa dia mengatakan pada anaknya ya bunayya awid lisanaka Allahumma gfirli wahai anakku biasakanlah lidahmu untuk mengucapkan Allahumma gfirli Allahumma gfirli Fa inna Allah fa inna lillahi sa'atun la yuraddu fiha sa'ilan. Biasakanlah mengucapkan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Biasakan. Karena suatu saat akan menepati satu waktu yang di sana Allah tidak menolak semua doa. Jadi agar suatu saat bertepatan dengan waktu terkabulnya doa. Karena seringnya dia beristighfar, maka salah satu istighfar itu akan bertepatan dengan waktu terkabulnya doa, waktu yang la yuraddu fiha sa'ilan, waktu yang tidak akan ditolak orang yang meminta kepada Allah. Waqala hasan berkata al-Hasan aksiru min al-istighfari fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum aina ma kuntum fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan rahimahullah sepertinya Al-Hasan Al-Basri perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian di hidangan-hidangan kalian yang ketika sedang makan pun wa turuqikum dan di jalan-jalan kalian perbanyak istighfar fi aswaqikum di pasar-pasar kalian ketika kalian dagang. Wa fi majalisikum di majlis-majlis kalian. Aina wa kuntum dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu kapan turunnya maghfirah. Kapan diturunkannya ampunan. Maka sering-seringlah, perbanyaklah minta ampun, perbanyaklah ucapan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma gfirli, Allahumma dalam keadaan apapun, dalam keadaan berjalan di jalan, dalam keadaan duduk di dalam hidangan, dalam keadaan engkau bersama teman, dalam keadaan engkau bermajlis, dalam keadaan engkau di pasar, dalam keadaan engkau dimanapun anda berada, perbanyaklah istighfar. Karena engkau tidak tahu kapan terkabulnya sebuah doa dan kapan diturunkannya ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kharajabna Dunya fi kitab Husnul Ibn Abi Dunya Kharaja mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya yang berjudul Husnubwan, pembahasan berbaik sangka. Dari hadis Abu Hurairah secara marfu' Bainama rajulun mustaliqun idha id nazara ila samai wa ila nujumi faqala inni la a'lam anna laki rabban اغفر Allahumma فغفر له disebutkan riwayat yang marfu bahwa ada seseorang yang banyak dosa dia melihat ke langit kemudian melihat bintang-bintang maka dia berkata aku tahu sesungguhnya kalian maksudnya bintang-bintang mempunyai Tuhan mempunyai Rabb yang menciptakan kamu maka Ya Allah, ampunilah aku. Faghfaralah. Tiba-tiba orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Mawriq qal dan juga diriwayatkan dari Maurik dia berkata kan rajulun ya'malu sayyi'at. Ada seseorang yang beramal dengan amalan-amalan jelek. Fakharaja ilal barriyah. Maka dia keluar ke padang pasir. Fajama'a turaban, dia kumpulkan pasir, dia kumpulkan tanah. Fattaja alaihi kemudian dia berbaring di atasnya dalam keadaan terlentang di pasir yang dia kumpulkan. Faqala rabbik firli dunubi. Seperti orang yang menyesal, dia berbaring di pasir yang dia sudah kumpulkan. Kemudian dia berkata, Rabbi firli dunubi. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Faqala inna hadha la ya'rif anna lahu rabban yaghfiru wa yu'adzib. Maka Allah menjawab, hamba ini tahu kalau dia memiliki Rabb yang bisa mengampuni dosa dan bisa mengadab. Bisa mengadab dan bisa mengampuni. Dia tahu dia kenal kalau aku bisa mengampuni, aku ampuni dia. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pula dari Mughith Ibni Summa Qala bainama rajulun khabis Tiba-tiba satu hari ada seorang yang jelek perangainya Yang jelek akhlaknya Banyak dosa Fatut, Fatudkur yauman Faqala Allahumma ghufranak Orang ini tiba-tiba ingat Allah Padahal dalam keadaan khabis orang jelek. Tiba-tiba ingat Allah dan berkata, Allahumma ghufranak, Ya Allah ampunanmu, Ya Allah ampunanmu. Allahumma ghufranak, Allahumma ghufranak, Allahumma ghufranak. Dia ucapkan tiga kali. Thumma mat. Kemudian dia meninggal. Setelah mengatakan Allahumma ghufranak. Ya Allah ampunanmu, Ya Allah ampunanmu, Ya Allah ampunanmu. Kemudian dia wafat. Faghufiralah maka ternyata disebutkan bahwa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diriwayatkan dalam hadis. Bahkan didukung riwayat-riwayat ini dalam riwayat yang sahih dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna 'abdan adnaba dhanban." Di dalam riwayat yang sahih ini, dalam Bukhari dan Muslim ini diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbuat dosa. Kemudian berkata, Rabbi adnabtu danban faghfirli. Ya Allah, aku berbuat satu dosa. Ampunilah aku. Kalau Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, Alima abdi, annalahu rabban yang firud dunub. Hambaku tahu bahwa dia punya Rabb yang mengampuni dosa. Dan bisa mengadabnya. Ghafartu li abdi, maka aku ampuni dia. Thumma makatha Masya Allah. Kemudian berjalanlah waktu Masya Allah. Sampai orang itu berbuat dosa lagi. Dengan dosa yang lain. Fatadkur mithal awal. Kemudian dia ingat Allah dan berkata, Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah ampunilah aku. Rabbi adnabtu danban faghfirli. Ya Allah Aku telah berbuat dosa. Ampunilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab seperti tadi, hambaku tahu bahwa dia memiliki Rabb yang bisa mengampuni dan bisa mengazab. Aku ampuni hambaku. Masya Allah. Kemudian dia berjalan waktu sekehendak Allah sampai kemudian berbuat lagi dosa. Minta ampun lagi. Maka Allah berfirman, Qad ghafartu li abdi, aku ampuni hambaku, falyamal masya'a, silakan dia berbuat apa yang dia kehendaki, akan aku ampuni. Baik, hadis-hadis seperti ini, barakallahu fikum, hadis sahih. Tetapi sering terjadi kesalahpahaman beberapa kaum karena salah memahami hadis ini dia menjadi murjiah. Apa murjiah? Aliran sesat yang menganggap dosa apapun tidak ngaruh terhadap iman. Iman tetap sempurna karena katanya dalam hadis ini dikatakan berbuat apapun Allah akan ampuni. Maka semua muslim berbuat dosa apapun imannya nggak berkurang. Ini keliru. Padahal jelas dalam hadis ini disebutkan kalimat Allah bisa mengampuni dan bisa mengadab. Allah bisa mengampuni dan bisa menuntut. Tetapi hamba tadi kenal Allah yang maha pengampun dan dia minta ampun pada Allah. Allah ampuni. Apakah semua orang berdosa minta ampun? Tidak. Banyak orang yang dosa tetapi berbangga dengan dosanya Bukan minta ampun, tapi berbangga dengan dosanya. Apakah itu akan diampuni? Belum tentu. Bahkan kemungkinan besarnya tidak diampuni karena dia tidak meminta pada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Malah berbangga, aku tadi malam begini, aku bisa begini, aku bisa menghabiskan sekian botol khomer. Apakah kamu bisa? Berbangga, aku berbuat begini, berbuat begitu dengan seribu wanita. Berbangga dengan zinanya. Diviralkan, apakah akan diampuni? Kullu bin mu'afa illal mujahirin. Dalam sebuah hadis dikatakan semua dosa bisa diampuni kecuali orang-orang yang mujahir. Apa mujahir? Mujahir adalah orang yang berbangga dengan dosanya. Malam dia berbuat dosa dan Allah tutupi. Tidak ada yang tahu. Pagi-pagi dia bercerita, saya begini, saya begitu. Ini mujahir. Maka barakallahu fikum. Ini menunjukkan se sebagaimana yang sedang kita bahas bahwa di antara penyebab ampunan adalah istighfar. Begitu istimbat hukum dari hadis tadi. Bahwa Allah akan mengampuni hambanya kalau hamba itu ingat Allah, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tentunya dengan sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mana? Madama ala hadhil hal kalimat adna astaghfara yakni selama dia berbuat seperti itu berbuat dosa dan kemudian dia ingat dan istighfar maka akan Allah ampuni kalau keadaannya seperti itu. Wa dhahir anna muradu istighfar al-maqrun bi'adab al-israr. Tampak di sini dalam hadis ini bahwa istighfar dia istighfar hamba tadi istighfar yang sungguh-sungguh menghentikan perbuatan dosanya. Dari mana? kita tahu dari kalimat wa makatha masya Allah. makasa artinya berjalan waktu panjang dia tidak melakukan dosa lagi. Artinya ketika dia berbuat dosa dan beristighfar tadi, istighfarnya sungguh-sungguh dia menyesali dan dia menghentikannya hingga makasa masya Allah hingga berjalan waktu masya Allah kemudian terjerumus lagi dengan dosa. Itu keadaan yang digambarkan pada hadis tadi. Berarti tidak israr. Bi'adamil israr. Tidak diiringi dengan israr. Walihada fi hadis Abi Bakar Siddiq anin Nabi. Oleh karena itu diriwayatkan dari Abi Bakar Siddiq. Dari Nabi SAW. Qala ma asarra man istaghfara. Wa in aada fil yaumi sab'ina marrah. Tidaklah israr orang yang beristighfar. Walaupun dia mengulanginya pada satu hari tujuh puluh kali. Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Artinya kalau dia istighfar, berhenti. Maka berarti tidak israr. Walaupun setelah itu terjerumus lagi. Menyesali lagi, istighfar lagi. Berarti tidak israr. Wa amma istighfarul lisan ma israril qalbi ala dhanbi Adapun istighfar di lidah tetapi diiringi dengan israr terus menerus berbuat dosa fahuwa du'aun mujarrad maka itu hanya permintaan murni insya Allah ajabahu kalau Allah kehendaki Allah bisa kabulkan kalau Allah kehendaki Allah talak dia wa qad yakunul israr mani'an dan bisa jadi israrnya terus menerusnya dalam perbuatan dosa menghalangi terkabulnya doa. Sebagaimana dalam musnad dari hadis Abdullah ibni Amr marfu'an, Wailun lilladina yusiruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celaka bagi orang-orang yang terus menerus dalam dosa, israr, terus menerus dalam dosa yang dia lakukan padahal dia tahu itu dosa diancam dengan neraka wail. Wailun lilladina yusurun Celaka neraka wail bagi orang yang terus-menerus dalam dosa yang dia lakukan dalam keadaan dia tahu itu dosa. Ini ancaman-ancaman yang seperti ini banyak sekali barakallahu fikum. Fadlullah taala assalamu wal afiyah. Nasallahu ta'ala ayyaghfira lana khatayana wa khatayakum wa khatayal muslimin.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 Allah Ta'ala alam bisawab. Dan nah, Ustaz, kemudian yang berikutnya Ustaz, eh, Afan mau tanya apa hukumnya jadi reseller TikTok afiliator Ustaz? Barangnya yang kita jual belum tahu kualitasnya. Reseller itu apa? Menyambung perdagangan atau menjualkan? Menjualkan. Dalam keadaan dia tidak memiliki berarti kan? Ya, tidak memiliki. Iya. Bukan hanya TikTok, apa saja. Ya. Tidak boleh menjual apa yang bukan miliknya. Jadi ada dua masalah. Setahu saya, mungkin ada lebih, wallahu alam. Masalah pertama, bayu ma la menjual apa yang dia tidak miliki. Jadi dia hanya mencari browsing-browsing di semua internet ada yang menurut dia ini murah, maka dia jual ke tempat lain, mau tawarkan. Dia nawarkan punya siapa? Itu bukan punya dia. Artinya dia menjual sesuatu yang bukan miliknya. Yang kedua, tidak ada qabdah. Padahal dalam perdagangan itu disyaratkan untuk adanya qabdah, penguasaan barang. Apa fungsinya penguasaan barang tadi? Dia tahu kualitasnya, dia tahu keadaannya, sehingga dia tidak menjadi penipu dengan tidak sengaja. Saya husnudon, dia tidak meniat menipu. Tapi ternyata penjual yang awal yang kamu reseller tadi, kamu lanjutkan, kamu tawarkan sana kemari, ternyata nggak benar. Kamu ikut kena. Sehingga kamu ambil dulu barang itu, kamu beli dulu, sehingga jadi milikmu, dan kamu tahu keadaannya bagaimana, baru kemudian kamu jual dalam keadaan kamu tahu dan menguasai barang tersebut. Seharusnya seperti itu. Sehingga dalam dalam fitnah akhir zaman ini banyak perdagangan internet seperti itu sehingga sudah mulai banyak dilanggar. Akhirnya apa? Terjadi banyak kekecewaan, banyak pertikaian, banyak penipuan yang orang lain tertipu dengan perkara-perkara seperti itu nasallahu salam ya karena tidak ada kehati-hatian dalam jual beli wallahu taala alam bisawab kemudian Ustaz e, masih pada pertanyaan yang tadi Ustaz e, kalau barang e, kita sudah izin ke pemilik barangnya gimana Ustaz apakah boleh kalau dia itu pegawai bekerja kepada perusahaan yang menjual barang tersebut dan kamu tahu barang itu bagus, maka itu lain perkara. Oh, jadi eh, apa itu agen ya istilahnya disuruh oleh pemilik jualkan barang saya, walaupun dia nggak memiliki, tapi dia disuruh gitu untuk menjualkan dan dia tahu barangnya seperti apa, speknya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum. Ya, Afan Ustadz ada yang ana mau tanyakan, ada pendapat dari seorang trainer bekam. Bekam menggunakan jarum lancet atau jarum yang biasa dipakai untuk tes diabetes, asam urat dan lain-lain itu tidak sunnah. Apakah pertanyaan ini benar adanya? Yang sunnah kata dengan cara di insisi ya, atau sayat yang menggunakan pisau bisturi. Yang sunnah harus disayat ya. dan harus pakai tanduk nah. dan harus disedot pakai mulut, iya kan? Zaman dulu begitu dengan tanduk pakai mulut dan seterusnya tidak tidak seperti itu setahu saya. Mengapa? Karena inti dari bekam adalah mengeluarkan darah tersebut. Sehingga apakah disayat atau ditusuk-tusuk dengan jarum tersebut, tidak ada masalah. Sebagaimana alatnya pun berbeda. Dulu bukan pakai gelas-gelas kaca tersebut. Dulu pakainya tanduk. Tanduk e, kambing atau apa yang dijadikan sebagai e, alatnya dan kemudian disedot dengan mulut bukan dengan alat dengan pompa. Apakah dia tidak sekalian berkata tidak sunnah pakai gelas kaca, harus pakai tanduk. Enggak sunnah. Enggak begitu barakallahu fikum. Inti dari bekam itu adalah mengeluarkan darah dari uh, tempat dari kulit atau dari permukaan kulit barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Nah, kemudian yang berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bolehkah kita menggunakan ilustrasi lampion pada sebagian poster-poster dakwah? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Apa lampion itu? Apakah itu khas agama tertentu? Hah? Cina banyak muslimin juga. Iya, dikir, bahkan Indonesia ini baju-baju muslimnya itu baju koko, baju Cina. Iya, iya baju koko itu baju Cina kan? Uh, Wallahu ta'ala alam. Kalau sekedar lampu-lampu saja, tidak ada masalah mau pakai khas lampunya lampunya orang Cina atau lampunya orang apa sebagainya kalau itu hanya sekedar lampu kecuali kalau memang ada unsur agamisnya ada unsur agama seperti lampunya bentuk salib atau seperti lampionnya ada tanda kalau itu adalah e, kafir gitu.